Muharram. Yang penting untuk dibahas bukan tentang sunnahnya amalan ini atau dalil-dalil tentangnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum semuanya untuk bisa beramal dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang penting dibahas adalah terkait kapan jatuhnya 10 asyura. <clears throat> Kalau kita mengikuti atau melihat tanggal yang ditetapkan dalam penanggalan di negeri ini Memang jauh-jauh hari sudah tertulis bahwa sepuluh Muharram itu jatuh pada hari Jumat. Jatuh pada hari Jumat sehingga besok sudah masuk Tasu'a. Besok sudah masuk hari ke-9 bulan Muharram 1436 atau 1437 Hijriah. Sehingga dengan itu puasa atau saum Tasu'a dimulai besok hari Kamis. Namun di pemerintahan Saudi Arabia mengumumkan bahwa Ashura jatuh pada hari Sabtu sehingga Tasu'a akan dimulai hari Jumat. Hal itu mereka umumkan karena berdasarkan sunnah ikmal bilangan bulan atau bilangan hari dalam bulan Hijriah. Kalau tidak berhasil melakukan ru'yah karena terhalangi oleh sesuatu yang menghalanginya, maka Rasulullah SAW mengatakan idza ghubbiya atau ghumma ahadukum fal yukmil iddata sya'ban 30 yawma terkait dengan saum Ramadan perintah untuk menyempurnakan bilangan hari bulan tersebut menjadi 30 hari atau disebut dengan al-ikmal maka pemerintah Saudi mengumumkan eh, 10 Muharram atau 1 enam Muharram jatuh pada hari Sabtu berdasarkan al-ikmal dikarenakan ru'yatul hilal terhalangi. Dalam prinsip kita ahli sunnah terkhusus saum Ramadan dan Idul Fitr dan juga Idul Adha mengikuti waliul amr pemerintah kita pada syahr Ramadan di akhir bulan Sya'ban memulai adanya ru'yah ru'yatul hilal begitu juga di akhir bulan Ramadan ketika akan memasuki Idul Fitr juga dilakukan ru'yah ru'yatul hilal Kemudian begitu juga di bulan Dhul Hijjah. Dilakukan pula rukyatul hilal. Diumumkan langsung oleh pemerintah. Namun untuk bulan-bulan selain dari tiga bulan ini, termasuk bulan Muharram, sampai hari ini Ana secara pribadi belum mendapatkan info baik pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya bahwa pemerintah kita melakukan rukyah. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada di, di antara antum yang mendapatkan info bahwa pemerintah kita melakukan ru'yah. Ada yang punya info? Pemerintah kita, pemerintah Indonesia melakukan ru'yatul hilal di bulan Muharram. Ada. Ustaz Alfian? Enggak dapat. Sudah dicari. Enggak ada. Tidak ada. Mungkin ada yang mencari atau mendapatkan info. Ustaz Abu Muhammad Hadi. Tidak pernah dapat. Nah, ada yang mendapat? Anas secara pribadi sampai hari ini meminta tolong beberapa pihak <clears throat> eh, pemerintah kita tidak melakukan ru'yah dan tidak memberikan pengumuman secara khusus bahwa Ashura itu jatuh pada tanggal berapa. Dengan kata lain juga bahwa permasalahan saum Ashura di negeri kita masih belum mendapatkan e, perhatian secara khusus. Artinya pemerintah nampak sekali mengembalikan urusan ini kepada kaum muslimin. Nampak sekali mengembalikan perkara ini kepada kaum muslimin. Dan yang kedua juga e, saum Ashura e, berbeda tentunya dengan saum-saum yang lainnya termasuk saum 9 Hijjah. Nah, di mana eh, pemerintah kita memberikan perhatian yang lebih ya, dan membantu kaum muslimin menentukan tanggal-tanggal jatuhnya saum tersebut. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang saum Asyura ketika uh, tidak ada ru'yah, ru'yatul hilal. Maka beliau mengatakan atau menjawab, kalau tidak ada ru'yatul hilal, maka beramal dengan al-ikmal, ihtiyatan. Al-ikmal yaitu penyempurnaan bilangan hari di bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, Wallahu taala alam. Anda secara pribadi dan masalah ini Anda melihat e, masalah yang masih didiskusikan lebih condong untuk masalah saum Ashura yang semisal sekarang ini untuk mengikuti al-ikmal. Ikmal syahr. Penyempurnaan bilangan bulan hari uh, Hijjah menjadi 30 hari seperti yang telah dilakukan di pemerintah Arab Saudi. Semoga Allah menjaganya. Eh, dengan itu Anas secara pribadi berkeyakinan bahwa Tasu'a dimulai pada hari Jumat dan Ashura pada hari Sabtu. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Kalau disebutkan bahwa pemerintah telah menentukan atau e, naam telah menentukan hari tersebut dan e, kita berdalih kepada berdalil dengan hadis fa in asabu falahum walakum fa in akh wa in falakum wa alaihim Hadis ini bersifat umum tentunya dalam masail diniyah yang pemerintah beristihad di dalamnya. Jika pemerintah itu benar dalam istihadnya, ya, kalian ikuti sehingga pahala tersebut diraih oleh mereka, oleh pemerintah, dan juga untuk kalian. Namun apabila ternyata e, pemerintah dalam hal ini salah, maka tetap kalian mengikuti pemerintah, Eh, barakallahu fikum maka kalian mendapatkan pahalanya dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini diantara dasar yang dijadikan dalil oleh beberapa asatidah ahli sunnah untuk tetap mengikuti eh, berpuasa pada hari Kamis Tasu'a mengikuti pemerintah dalam hal ini. Nah, Wallahu alam diskusi ini cukup panjang namun yang lebih saya yakini bahwa Tasu'a jatuh pada hari Jumat dan e, Ashura jatuh pada hari Sabtu biidznillah taala dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Nah, kecuali memang pemerintah telah menegaskan dan mengumumkan bahwa ru'ya tidak berhasil karena mendung dan yang semisalnya sehingga kami melakukan ikmal ya. Maka dengan ini kita mengikuti. Namun pemerintah memang dalam hal ini nampak sekali memang membiarkan dan mengembalikan urusan ini kepada masyarakat sehingga tidak ada penekanan secara khusus dari pemerintah kita terkait dengan as-sam'u wa ta'ah dalam hal ini. Wallahu a'lam bisawab na'am Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Tafadhol. Dan bagi talabah yang ingin berpuasa besok Tasu'a dengan keyakinan tersebut atau keyakinan beberapa asatidah ahli sunnah uh, tafadhal naam tafadhal barakallahu fikum namun ana secara pribadi lebih condong dengan pendapat al-ikmal nah Ada yang bertanya bagaimana kalau kita berpuasa hari Kamis atau hari enam hari Kamis, Jumat dan Sabtu sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk ihtiyat. Apakah ini eh, dikatakan lebih afdal, lebih utama? Wallahu alam apakah itu lebih afdal tetapi bagi yang ingin melakukannya silahkan bagi yang ingin melakukannya silahkan barakallahu fikum e, masalah ini masalah istihadiyah Nah, bagi yang ingin melakukan silahkan. Nah, atau lebih hati-hatinya, antum bisa berpuasa hari Jumat, ya Ashura jika itu mengikuti penanggalan yang ada di negeri ini, dan eh, hari ke-11 yaitu pada hari Sabtunya jika dihitung besok adalah hari ke-9. Nah, jadi berpuasanya itu adalah hari ke-10 dan hari ke-11. Nah, Barakallahu fikum. Karena yang diperselisihkan adalah pada hari Kamis ini. Nah, hari ke-11 di sini sama dengan hari ke-10 di negeri Arab Saudi dan yang lainnya dari banyak negara. Nah, tapi mana yang afdal? Wallahu a'lam.